Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Namun kebanyakan manusia mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Maka pentingnya kita saling mengingatkan untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ketika kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang berupa kenikmatan diniyah, kenikmatan rohaniyah. Tata'an tatana'am bihi arwahuna yang mana rohani-rohani kita mendapatkan kenikmatan tersirami dengan nasihat-nasihat dengan mawaidah mawaidah sehingga kita bisa merasakan ketentraman, kedamaian dengan apa yang kita dapatkan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka natafaqqah fi dinina kita mempelajari perkara-perkara agama kita perkara-perkara yang wajib kita ketahui dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak semua orang, tidak semua daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenikmatan yang semisal ini. Maka idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tudhibun ni'am. وحافظ على ala الإله ilah fa innal ilaha apabila engkau dalam kenikmatan maka jaga nikmat tersebut jaga kenikmatan tersebut jangan sampai hilang jangan sampai lepas begitu saja karena kemaksiatan akan menghilangkan kenikmatan jaga nikmat hidayah jaga nikmat istiqamah dengan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menjalankan berbagai bentuk ketaatan kepadanya. Dan di, di antara bentuk penjagaan nikmat tersebut dengan kita mensyukurinya. Karena ketika kita lalai sekejap saja bisa jadi kenikmatan tersebut lepas. Kenikmatan tersebut hilang dari diri kita. Maka mengawali kajian kita pada pagi hari ini ya kami mengingatkan diri kami pribadi dan ikhwanuna wa akhwatuna sekalian untuk senantiasa memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah kenikmatan yang telah kita dapatkan dari Dan diberikannya taufik seseorang untuk bersyukur kepada Allah membutuhkan syukur yang lain lagi. Dan mensyukuri taufik dengan seseorang bersyukur membutuhkan syukur yang baru lagi dan seterusnya. Maka hendaknya tidak henti-hentinya kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di sini bukan karena kekuatan yang kita miliki, bukan karena kesehatan yang ada pada diri kita. Tidak lain tidak bukan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Maka sekali lagi ya hendaknya kita senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kita yang mana itu semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Na'am ma'asyiral akhwat ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwasanya tema kajian kita pada pagi hari menjelang siang ini adalah tentang suatu ibadah yang agung yang memiliki keutamaan yang sangat besar yaitu kaifiyah Tafsir, wa takfinil mayyit. Tata cara memandikan dan mengkafani mayit. Yang mana ini adalah hak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang mendahului kita di dalam meninggalkan kehidupan dunia ini dan memulai babak baru daripada kehidupan di alam yang lain yaitu alam barzakh. Dan tentunya sebagaimana kita imani bahwasanya kematian itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan menghampiri dan menjumpai setiap makhluk yang memiliki nyawa. Setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kematian ya itu adalah ketetapan dari Allah yang ditetapkan kepada setiap makhluk yang memiliki jiwa dan tidak bisa dihindari kematian tersebut. Dan masing-masing dari kita telah ditetapkan ajalnya. Dan ketika ajal tersebut datang, maka tidak mungkin akan bisa seseorang meminta untuk ditangguhkan atau apabila belum datang tidak mungkin seseorang bisa meminta untuk dipercepat karena itu semua sudah menjadi ketetapan Allah dan telah dituliskan masing-masing ya dari kita ajal kita sejak kita masih berada di rahim-rahim ibu kita maka pentingnya mempelajari perkara-perkara yang terkait ya pengurusan jenazah pengurusan mayit yang mana ini adalah fardu min furudil kifai atau kifaiyah ya kewajiban dari kewajiban-kewajiban al kifayah yang mana apabila dikerjakan oleh sebagian dan telah mencukupi maka gugur kewajiban atas yang lain. Namun ketika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya atau ada sebagian yang mengerjakan namun tidak terpenuhi maka akan terkena dosa eh, orang-orang yang mengetahuinya. Maka butuh ya masing-masing dari kita untuk mempelajari bagaimana cara terkhusus memandikan dan mengkafani jenazah tersebut. Dan fa insyaallah taala ya kita akan ya menggunakan dan membaca daripada ya suatu malzamah atau modul yang ditulis oleh أخونا الأستاذ Abu Abdullah Syukri الله yang mana beliau adalah seorang talibul ilm, penuntut ilmu yang dulu bersama kita di negeri Yaman. Bahkan beliau adalah ya akdam minni talaban. Beliau ya lebih dahulu menuntut ilmu di negeri Yaman daripada ya ana. Nah, dan ya di antara juhud, di antara ya semangat beliau di dalam memberikan manfaat bagi kaum muslimin, ya beliau menulis ya sebuah ya, risalah ataupun mengumpulkan ya dari beberapa sumber dari kalangan kitab ya, kitab-kitab para ulama ya untuk mempermudah ya kaum muslimin di dalam mempraktekkan bagaimana tata cara mengurusi jenazah. Nah, ya insya Allah tidak ya, kita baca secara lengkap, namun kita ya eh, baca poin-poin yang penting yang terkait terhadap ya pembahasan kita siang hari ini. Beliau di dalam halaman yang ketiga, ya, bisa antum buka halaman ketiga beliau ya menuliskan tamhid, ya, yaitu perkara sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, ya. Beliau mengatakan inna tajhiza al janazah kama huwa ma'lum syairatul mauta al azimah allati aujaba 'ala al muslimina wujuban kifaiyan. Sesungguhnya ya, pengurusan jenazah sebagaimana telah diketahui bahwasanya itu adalah syairah syiar dari syiar-syiar ya saudara kita yang meninggal yang mulia yang Allah wajibkan atas kaum muslimin dengan wujuban kifaian wajib kifayah dan ya terkait pentingnya ya perkara ini maka ya diwajibkan atas kita untuk mempelajarinya. Bahkan ketika Syekh Ibnu Baz ditanya tentang mengadakan daurah-daurah di dalam ta'limu taghsilil mayyit di dalam ya mengajarkan bagaimana cara memandikan mayit maka beliau Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah menjawab qala taghsilul amwati atau ta'limu taghsilil amwati tayyibun wa masyru'un laisa fihi syai'un mengajarkan tata cara memandikan jenazah memandikan mayit adalah perkara yang baik wa masyru' dan disyariatkan ya Nah, karena kaidahnya la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, tidaklah sempurna suatu kewajiban melainkan dengan perantara sesuatu tersebut, maka perantara sesuatu yang menjadi perantara tadi menjadi hukumnya wajib. Ya, seseorang tidak bisa ya, melakukan kewajiban memandikan jenazah tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Maka mempelajari memandikan jenazah ya adalah hukumnya wajib. Namun wajib di sini adalah wajib kifai. Ya. Wajib kifayah. Naam. Lianna بعض nasi la يحسن at والحاجة wal hajatu masatun ila ma'rifati kaifi kaifiyati taghzilil mayyit. Kemudian kata Syekh, ya karena ya sebagian manusia tidak bisa memandikan jenazah ya tidak pandai di dalam memandikan jenazah. Ya, terkhusus memandikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian ya memandikan ya diajarkan oleh orang-orang tuanya terdahulu, turun temurun. Ya, terkadang ada yang sesuai sebagian praktek dan sebagian yang lain tidak sesuai dengan sunnah. Ya, maka pentingnya kita untuk mempelajari bagaimana tata cara memandikan jenazah kemudian mengkafaninya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, maka dari sini kita ketahui ya ya kepentingan atau pentingnya ya mempelajari ilmu ini, ilmu memandikan dan mengafani jenazah. Kemudian di halaman yang keempat beliau ya menuliskan tanbihat beberapa peringatan sebelum kita masuk kepada inti pembahasan. Yang pertama, ya beliau membawakan hadis yang agung, hadis dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan innamal a'malu binniyat Wa inna malikul limri'in manawa. Ila akhiril hadis. Ya, sesungguhnya seluruh amalan itu dikaitkan dan tergantung terhadap niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka ya, pentingnya seseorang ya mengikhlaskan niat maksud ya di dalam beramal soleh Ya, terkhusus menuntut ilmu terkhusus pada bab ini ya mempelajari ya perkara tata cara pengurusan jenazah ya dan ini adalah dakbul ulama kebiasaan para ulama kita ya menyertakan hadis yang mulia ini ya al Imam Al Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Al Bukhari ya dalam bab bid'ul wahyu ya awal mula turunnya wahyu ya beliau membawakan satu hadis yang mulia ini innamal a'malu binniyat al-imam muslim rahimahullah dan seterusnya para aima ya membawakan hadis untuk apa ya sebagai tanbih ya pengingat bagi para penuntut ilmu bagi kaum muslimin secara umum agar senantiasa mengoreksi niatan-niatannya ya bisa jadi ya kita duduk di satu majlis yang sama. Ya. Kita mendengarkan kajian yang sama. Namun ya, bisa jadi nilainya berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan itu semua adalah niat dari masing-masing kita. Untuk apa kita hadir ke sini? Maka ya, yang penting pertama kali ya, yang pertama sekali harus kita koreksi adalah niat-niat kita ya senantiasa kita koreksi memang ini adalah perkara yang sulit perkara yang berat dan ini di, diakui oleh para pendahulu kita dari kalangan salafus saleh Sufyan Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an ya ashadda alayya min niyyati li'annahu yataqallab li'annaha tataqallab ya tidaklah aku memperbaiki sesuatu yang lebih susah aku perbaiki melainkan ketika aku memperbaiki niatku ya memperbaiki niat adalah perkara yang susah ya karena musuh kita asyaitan ya tidak akan tinggal diam ketika melihat ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala diganggu ya dari sisi ya niatnya ya ditimbulkan sifat-sifat ria ditimbulkan sifat-sifat ujub ya yang mana ini adalah menafikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung di setiap hari kita minimal 17 kali. Ya, di dalam salat kita senantiasa membaca Al-Fatihah. Ya, meminta kepada Allah iyyaka na'bud. Ya, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Ya, artinya apa? Di sini menafikan sifat riya. Ya, sifat memberikan ya ibadah kepada selain Allah ya mengharapkan dengan ibadahnya selain Allah baik itu bentuknya sanjungan pujian ataupun kepentingan-kepentingan yang lain wa iyyaka nasta'in dan kita juga meminta apa pertolongan kepada Allah hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan ya agar apa agar terhindar diri-diri kita dari sifat ujub merasa tidak butuh kepada Allah mentang-mentang ya sudah memiliki berbagai macam maklumat, pengetahuan, ilmu yang telah dia ketahui. Mentang-mentang ya dia telah banyak di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, kemudian dia merasa tidak butuh kepada Allah. Ya, maka kita senantiasa ya meminta kepada Allah pertolongan. Ya, agar apa? Terjauhkan diri kita dari sifat ujub. Ya, maka sekali lagi apa? Pentingnya kita mengoreksi niatan-niatan kita sebelum kita memulai segala sesuatu. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Ya. Sehingga apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Ya. Nah, sehingga kita tidak termasuk golongan yang mereka ya, mengerjakan suatu kejelekan wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah mengerjakan kejelekan tapi dia mengira bahwasanya dia telah berbuat kebaikan. Ya. Nah, maka pentingnya ya mengulang-ulang daripada hadis ya yang terkait tentang niat ini. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, kemudian yang ya beliau ingatkan kedua ya Al Ustaz Syukri hafizahullah ya ucapan Al Imam Al Bukhari rahimahullah ya bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Hendaknya seseorang memulai di dalam ya di, dia beramal, di dalam dia berbuat, di dalam dia melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah, hendaknya membekali sebelumnya dengan ilmu-ilmu syar'i terkait tentang amalan tersebut. Ya, terkait tentang amalan tersebut. Ya, kemudian Al Imam Al Bukhari rahimahullah ya menyebutkan ayat dalam surah Muhammad ayat 19 fa'lam annahu la ilaha illallah ya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik di sini Allah memulai dengan ilmu fa'lam ketahuilah pelajarilah ya fa'lam ay ta'allam pelajarilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk ibadahi satu-satunya ya dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala ya ilmu tauhid ya nah pelajarilah ya wahdaniyatillah ya keesaan Allah Subhanahu wa taala nah <coughs> wastaghfir lidzambik kemudian apa baru engkau meminta ampun ya la ilaha illallah ucapan ya sebelum berucap wastaghfir lidzambik meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala amalan. Ya, jadi sebelum berucap, sebelum beramal, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Fa'lam. Untuk kita belajar. Ya, untuk kita belajar. Jangan sekali-kali seseorang berani melakukan suatu ibadah yang dia tidak tahu apakah itu disyariatkan atau tidak. Yang dia tidak tahu apakah itu diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya atau tidak. Ya, karena ya prinsip ibadah adalah tauqifiyah. Ya. Tidak boleh seseorang ya melangkah ke depan melakukan suatu ibadah tanpa dia memiliki bekal ilmu bahwasanya ibadah itu benar-benar disyariatkan dan caranya benar-benar dibimbingkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabatnya. Ini juga ya sebagai pengingat kita, pengingat yang penting untuk senantiasa kita bersemangat untuk membekali diri-diri kita dengan al-ilmu syar'i sebelum kita mengamalkan ya segala sesuatu terkait tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peringatan yang ketiga kata ya beliau hafizahullah ya nabbaha ahlul ilmi alla yasta'jil fi ghuslil mayyit hatta yatahaqqaq wafatuhu. Ya. Para ulama mengingatkan untuk jangan terburu-buru, tergesa-gesa di dalam memandikan mayit ya, sampai betul-betul dipastikan kematiannya. Ya, jangan sampai kita mandikan ternyata dia masih hidup. Ya, karena terkadang terkhusus ya orang-orang yang mati tiba-tiba tanpa sebab ya didahului oleh sakit dan yang lainnya ya ada beberapa kasus yang itu hanya apa saktah kalbiyah istilahnya yaitu jantungnya terhenti sejenak ya jantungnya terhenti sejenak namun dia masih hidup ya masih hidup ya sehingga ketika kita dapati ada di antara kerabat kita ya ada di antara tetangga kita ya mati misalnya mendadak ya maka kita meminta bantuan ya orang-orang yang paham dari kalangan ahli medis dokter yang paham masalah itu agar dicek apakah ya dia benar-benar sudah meninggal ataukah hanya apa sakta kolbiah tadi ya jantungnya berhenti sejenak atau mungkin yang disilahkan dengan apa mati suri ya mati suri nah ya di sini disebutkan ya disebutkan pada biografi al majishun ya al majisun ya ketika hendak dikuburkan ya sudah dikafani sudah dimandikan ya sudah dimandikan sudah dikafani ya kemudian sudah dimasukkan ke liang lahat ya ternyata ada seseorang atau ya salah seorang dari mereka melihat ada apa namanya nadi yang masih bertetak ataupun urat yang bergerak Naam. Ya. Fara ahaduhum arakan fi di kakinya. Ada detak ya nadi yang ada di kakinya ada bergerak. Nah, ya kemudian setelah itu apa? Dia uh, hidup kembali. Artinya, enam ternyata dia masih hidup. Ternyata dia masih hidup. Juga kasus yang lain disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim al Syekh, ya Mufti Mamlaka al Arabiyah as Saudiyah sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ya, Beliau mengatakan anna rajulan wada'a fil lahd wa sami'u sautan khafifan. Ya, seseorang sudah dimasukkan ke liang lahatnya. Ya. Maka mereka mendengar suara yang lirih. Ya, suara lirih. Maka dikeluarkan tadi jenazahnya tadi. Ternyata apa? Masih hidup dan setelah itu ternyata dia hidup setelahnya apa? 20 tahun. Ya, 20 tahun. Nah, jadi hendaknya betul-betul apa dipastikan sudah mati, sudah meninggal atau belum? Ya, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Terkhusus apa? Yang meninggalnya tiba-tiba. Ya, meninggalnya mendadak. Ini butuh untuk di betul-betul dicek. Ya. Jangan-jangan dia belum meninggal, ya. Naam. Ya wallahu taala a'lam bisawab. Baik. Kemudian kita buka halaman yang kelima. Qala ba'da khurujil ar-ruh. Ya, kemudian Al-Ustaz Syukri Hafizahullah ya, berpindah setelah apa? Roh betul-betul keluar dari jasad. Nah. <coughs> Qala idza kana al-mayyit qad tahaqqaqa khuruj khuruj atau khuruj ar-ruhi minhu yushra'u lil mughassil ya fi'lu hadhihi al-asya' lil mayyit. Ya, maka apabila sudah dipastikan ruhnya sudah keluar, betul-betul meninggal ya ahli medis ahli medis telah memfonis bahwasanya ya si fulan sudah meninggal ya maka disyariatkan perkara-perkara berikut yang pertama tapi sebelumnya insyaallah ya, sesi ini kita bagi dua pertama kita baca dulu secara keseluruhan ya teorinya kemudian sesi yang kedua baru kita menuju ke praktek nah yang pertama yaitu apa igmadu ainai al mayyit memejamkan mata kedua mata si mayit apabila ketika dia meninggal matanya apa terbuka atau terbelalak ya nah agar tidak apa tidak buruk di dalam pandangan manusia ya melihatnya tidak apa buruk nah ya wajahnya tidak apa mengerikan Nah, ketika terbuka matanya dalam keadaan dia sudah meninggal, maka ketika sesaat sudah meninggal, sudah dicabut rohnya yang disyariatkan pertama kali yaitu apa? Dipejamkan kedua matanya. Ya, apabila apa? terbelalak, apabila terbelalak. Dan ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika suami yang pertamanya yaitu Abu Salamah meninggal. Nah, Ketika itu Rasulullah SAW masuk menjumpai Abu Salamah, ya, dan ya, sudah meninggal dalam keadaan apa? Matanya terbuka. Kemudian Rasulullah SAW faagmadohu. Rasulullah SAW memejamkan kedua mata Abu Salamah. Nah, dan beliau mengatakan innar ruha oh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut maka ya pandangan akan mengikuti kemana arah ruh tersebut dibawa ya makanya terkadang apa terbuka ya karena mengikuti ruh yang dicabut oleh malakul maut nah ya maka disyariatkan untuk ditutup nah dan para ulama sepakat bahwasanya adalah amalan yang sunnah ya Kesepakatan ini, ya ijma ini dinukilkan oleh alimam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian bersamaan dengan memejamkan kedua mata si mayit tadi, ya, disyariatkan juga apa? mendoakannya dengan kebaikan. Ya, yang kedua, mendoakan si mayit dengan kebaikan. Ya, dalilnya sama dengan sebelumnya yaitu hadis Ummu Salamah. Ya, ketika Rasulullah mengatakan inna ruha idza qubida tabi'ahul basar Sesungguhnya roh apabila sudah dicabut akan diikuti oleh pandangan mata, ya. Maka baru sadar para eh, keluarga Abu Salamah bahwasanya Abu Salamah sudah meninggal sehingga mereka apa? Ya, berteriak. Nah, maka Rasulullah memperingatkan, "La tad'u ala anfusikum illa bi khair." Janganlah kalian mendoakan diri-diri kalian. Maksudnya diri-diri kalian juga termasuk apa? Keluarga kalian, ya, saudara kalian, ya, Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya ketika Musa ya nah memberitakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya ya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Di antara bentuk tobatnya, faktu waktu faktulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kalian sendiri. Artinya apa? Masing-masing kalian saling membunuh. Saling membunuh. Nah, ya, Uktulu anfusakum Ya, bukan diri kalian sendiri kalian bunuh, tapi apa? Kalian saling membunuh. Demikian juga nih. Ya, la alang ala anfusikum illa khair. Janganlah kalian doakan diri kalian sendiri, maksudnya keluarga kalian. Ya, terkhusus yang meninggal tadi kecuali dengan doa yang baik. Ya, jangan kalian ratapi, jangan kalian ya sesali kematian tersebut karena itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Kenapa? Ya, kita mendoakan kebaikan. Ya, saat ketika ya saudara kita atau keluarga kita, orang terdekat kita meninggal tadi, ya kita doakan kebaikan karena malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Ya, dan kita beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doakan kebaikan yang mengaminkan ya bukan manusia biasa tapi yang mengaminkan adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat, ya, yang senantiasa patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendoakan kebaikan. Ya. Nah, maka setelah itu Rasulullah mendoakan Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khulufhu fi aqibihi ya wa fi, wa fi tarikihi wa fi tarikatihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah Ya lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah ampuni Abu Salama Ya, angkat derajatnya. Ya. Dan berilah ganti orang-orang yang dia tinggalkan. Nah, dan ya ampunilah kami dan baginya, ya Rabbal alamin. Dan luaskanlah kuburannya dan ya berilah penerangan di dalam kuburnya. Nah, ya doakan yang semisal ini dengan kebaikan. Nah, Kemudian ya setelah kita doakan ya perkara yang ketiga yang juga ya disebutkan oleh para ulama yaitu saddu lihyail mayyit ya mengikat dua rahang mayit apabila dibutuhkan ini inda atil hajah apabila apa dibutuhkan ya sekali lagi apabila dibutuhkan saja apabila mayitnya sudah ya eh, mulutnya membungkam ya sudah tidak perlu diikat tapi ketika ya setelah sesaat meninggal, ya mulutnya menganga, ya matanya terbelalak, ya dipejamkan, kemudian apa? rahangnya dikatupkan, ditutupkan. Ya ketika susah, ya setelah dikatupkan terbuka lagi, ya maka di kalau butuh diikat maka di diikat. Ya, sekali lagi ini kapan? Ketika dibutuhkan. Ya, ketika dibutuhkan saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu rahimahullah ya dalam majmu' fatwanya Beliau mengatakan syaddu lihyil mayyit wa talyinu mafasilihi lam yarid fihi dalil. Innama dzakarahu al-fuqaha rahimahullah li'annahu fi syaddil lihyaini ya hanatun lil mayyit min baqa'i famihi maftuhan wa dhir'an wa dhir'an an taswihi wajhihi. Ya. Naam. Ya kata Ibnu Utsaimin rahimahullah ya sesungguhnya ya mengikat dua rahang mayit ya Sesungguhnya mengikat dua rahang mayit kemudian melunakkan persendiannya nanti akan disebutkan ya kapan melunakkan persendian tersebut ya dan apa fungsinya. Nah, ya. Ini tidak terdidapati dalil dari syariat. Ya, secara khusus Rasulullah memerintahkan untuk mengikat rahang itu nggak ada. Ya, namun ini disebutkan oleh sebagian fukoha Ya, disebutkan oleh sebagian fukoha untuk apa? Agar si mayit lebih awet. Ya, hanatun lil mayit. Agar si mayit lebih awet ya ketika dia terbungkam. Ya, dibandingkan dia apa? Menganga, ya. Kemudian masuk udara ke dalam tubuhnya dan ini akan mempercepat apa? rusaknya jasad si mayit. Nah, dan ini juga apa? E, memperjelek ya pemandangan si mayit tadi ya orang melihatnya seram ya dibandingkan ketika eh, mulutnya mengatup kemudian matanya terpejam nah ya jadi secara dalil khusus ya baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak ada ya hanya saja ini apa disebutkan oleh para ulama ya untuk fungsi tersebut maka ini kata para ulama sekali lagi ketika dibutuhkan ketika di, tidak dibutuhkan maka tidak perlu dilakukan nah Baik, yang keempat ya. Yang keempat yaitu tadhiyatul mayyit bisaubin yasturu jami'a badanihi ba'da tajridihi min thiyabi, yaitu menutup tubuh si mayit seluruhnya dari atas kepala hingga bawah kaki. Ya, menutup, ditutupi dengan ya kain, selimut ya atau kain-kain yang lainnya. Nah, ya dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hubarah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat beliau sujjiya ditutup dengan kain yang bercorak ya burdin hubarah ini kain yang bergaris atau memiliki corak bukan polos ya tidak kain polos tapi yang bercorak ya Wallahu taala alam mungkin apa lebih apa lebih menutup aurah nah Ya, meskipun Rasulullah tidak di tidak ditelanjangi ataupun tidak dicopot ya pakaiannya ketika meninggal. Nah, maka setelah ya dipajamkan kemudian diikat rahangnya apabila dibutuhkan ya ditutup jasadnya. Ditutup jasadnya. Nah, kecuali kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Ya, orang melaksanakan ibadah umrah atau ibadatul haji ya, ibadah haji, maka ketika dia masih dalam kondisi ihram, ya, maka tidak boleh ditutupi wajahnya. Ini khusus laki-laki, kalau perempuan beda. Ya, kalau perempuan ketika sedang ihram boleh ditutup wajahnya, meskipun tidak boleh pakai niqab. Nah, tapi kalau laki-laki tidak boleh ditutup kepala dan wajahnya ketika ihram. Tidak boleh memakai penutup kepala. Meskipun panas-panas misalnya cuacanya di sana, tidak boleh. Kainnya itu ditutupkan di kepalanya. Nah, harus dibuka. Ya demikian juga ketika orang yang sedang berihram tadi ditakdirkan meninggal dalam keadaan ihramnya tidak boleh ya ditutupkan ditutupi kepalanya tidak boleh ditutupi kepalanya dan tidak boleh dilakukan hal-hal yang ya dilarang di dalam ihramnya ya seperti nanti diberikan wangian tidak boleh nah ya ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW wala tuhammiru ra'sahu jangan engkau ya tutup kepalanya ya ini dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat beliau yang sedang wukuf di Arafah terjatuh dari kendaraannya kemudian terseret sehingga meninggal ya nah maka ketika itu Rasulullah memerintahkan untuk dimandikan dan dikafani. Ya, di antara yang dilarang yaitu jangan ditutup kepalanya. Ya. Wala tuhammiru ra'sahu wala wajhahu. Nah, kenapa? Kata Rasulullah, fa innahu yub'atu yaumal qiyamati mulabbiya. Karena orang yang mati dalam keadaan ihram nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ya, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik Ya, ini apa namanya? ibadah yang agung sehingga memiliki keutamaan yang besar ketika seseorang meninggal padanya, ya, nanti dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Nah. Baik. <coughs> Itu yang keempat. Yang kelima, qala raf'ul mayyiti minal ard. Ya, mengangkat si mayit, meletakkan si mayit tidak langsung di tanah ya atau tidak langsung di lantai tapi diletakkan di tempat tidur atau tempat yang lebih tinggi ya, terangkat dari tanah tidak langsung menempel dengan tanah ataupun lantai. Nah, ya. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni qala wala yutrakul mayyitu 'ala al-ard li'annahu asra'u li fasadihi walakin 'ala saririn aw lawhin liyakuna ahfadhu lahu. Dan jangan dibiarkan si mayit tergeletak di atas tanah begitu saja. Ya. Kenapa? Karena itu akan mempercepat kerusakan jasadnya. Ya. Cepat rusak jasadnya apabila dibiarkan berlama-lama di lantai atau di tanah, ya. Tapi apa? Diletakkan di ranjang ataupun di ya dipan, ya tempat-tempat yang lebih tinggi. Nah, Baik, ya. Kemudian yang keenam yaitu apa? Ta'jilu tajhizi al-janazati wujuban. Wajib untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Setelah betul-betul dipastikan meninggal, ya, wajib untuk segera ya, disegerakan. Ya, untuk langsung disegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Nah, Baik, bagaimana ya, perintah Rasulullah SAW asri'u bil janazah ya bersegeralah di dalam mengurusi al janazah ya para ulama memiliki dua penafsiran maksudnya asri'u bil janazah sebagian mengartikan apa ya cepatlah kalian di dalam melangkah ketika memikul jenazah ke kuburan maka dengan makna ini tidak mencakup ya tidak mencakup ya, pemandiannya pengkafanannya tidak apa tidak termasuk. Kalau kita tafsirkan dengan penafsiran ulama yang satu ini. Ya. Tapi kalau kita tafsirkan dengan penafsiran yang lain, asriu bil janazah yaitu apa? Bersegeralah di dalam pengurusan. Ya, segala sesuatu terkait pengurusan jenazah. Mulai dari memandikan, mengkafani, ya, menguburkan. Ya, menyolati dan menguburkan. Ya, seluruhnya diperintahkan untuk bersegera. Nah. Wallahu taala alam yang kedua yang naam ya akrab ya lebih dekat maknanya ya sehingga disyariatkan untuk menyegerakan baik dalam hal memandikannya mengkafaninya menyolatinya kemudian menguburkannya baik ya karena penyegeraan ini adalah diantara apa pemuliaan terhadap si mayit ya ini adalah bentuk pemuliaan terhadap si mayit Dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni ya qala wa dzalika akramu lahu wa ahfadhu an yataghayyar wa tas'ubu mu'afatuhu ya kenapa harus disegerakan karena itu lebih mulia baginya ya bentuk pemuliaan kita terhadap si jenazah tadi dan lebih menjaga agar tidak cepat apa berubah ya menjadi rusak jasad si mayit tadi. Kalau dibiarkan berlama-lama tidak segera diurusi. Nah, ya bisa jadi membusuk dan mengeluarkan bau yang ya tidak sedap mengganggu orang-orang di sekitarnya. Nah, juga dikatakan oleh Imam Ahmad, qala Ahmad karamatul mayyiti ta'jiluhu, ya. Al Imam Ahmad berkata, kemuliaan seorang mayit adalah ketika disegerakan penyelenggaraan jenazahnya ya karomatul mayyit ta'jiluhu ya baik Ya, itu beberapa hal yang perlu kita lakukan setelah apa? Setelah betul-betul dipastikan rohnya sudah keluar dari jasad si mayit. Nah, kemudian ya setelah itu kita berpindah ke permasalahan memandikan. Nah, ya. Jadi ma'asyara Alaihi wa lakawat rahimani wa rahimakumullahu jami'an ya. Nah, di dalam kita mempelajari ilmu ya, kita tidak boleh nah ya merasa bahwasanya apa yang kita pelajari ini tuh suatu yang sulit. Ya, jangan langsung dibayangkan ini sulit. Mungkin aku tidak bisa. Ya, ini akan apa? memundurkan daripada semangat kita dan himmah kita di dalam menuntut ilmu, ya. Nah, jalan. ya dan ya lakukan sesulit apapun ilmu tersebut ya insya Allah dengan semangat ya dengan ghirah dengan himmah aliyah ya insya Allah apa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah memandikan dan mengkafani jenazah bukan perkara yang sulit ya agama ini secara umum ya Rasulullah mengatakan inna hadzal din yusrun agama ini mudah ya dari segala aspeknya ya dari ibadah ya salat ya, dimudahkan oleh Allah, tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, ya, berbaring, ya, dan seterusnya. Di antara juga kemudahan, ya, yang diberikan oleh Allah swt yaitu terkait apa pengurusan jenazah, tidak terlalu rumit, ya, tidak begitu rumit. Nah, baik. Kita mulai ya di dalam perkara memandikan jenazah. <coughs> Yang pertama, qala ghuslul mayyit. Ya, memandikan mayit. Tip. Ya apabila mayit sudah betul-betul meninggal kita disyariatkan untuk menyegerakannya. Nah, ini sudah kita ya baca sebelumnya juga. Kemudian hukum ghusril mayit, hukum memandikan mayit. Nah, hukumnya adalah ya wajib wujuban kifaiyan, wajib kifayah. Ya. Nah, kita sebutkan secara ringkas. Nah, ya pembahasan ini yang terpenting adalah nanti bagaimana saat kita mempraktekannya. hukumnya wajib kifayah. Ya wajib kifayah karena Rasulullah memerintahkan. Ya ketika ya hadis Ibnu Abbas sebelumnya ya kisah seseorang yang terseret oleh hewan tunggangannya ketika wukuf di Arafah, Rasulullah mengatakan igsiluhu, mandikan dia. Ini perintah. Dan asal hukum apabila kita dapati di dalam nas Al-Qur'an maupun sunnah ya konteksnya adalah perintah, maka hukum asalnya adalah wajib. Ya. Al-amru lil wujub. Ya, berkata ulama usulul fiqh, ya, di antara kaidah dan prinsip usul fikih yaitu apa? Al-amru lil wujub. Ya. Perintah itu menunjukkan hukum wajib. Nah, bisa jadi wajib itu wujuban ainian, wajib atas segala setiap individu, bisa jadi wujuban kifaian. Dan ini yang kedua. Eh, memandikan mayat hukumnya wajib kifayah. Nah, Baik. Nanti akan dikecualikan siapa-siapa saja yang tidak dimandikan dari jenazah. Baik. Kemudian ya, memandikan mayit ya, di samping itu adalah wajib, hukumnya wajib kifayah, ya, memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya. Sehingga ya sayang apabila seseorang melewatkannya ya ketika memiliki kesempatan untuk bisa memenuhi hak saudaranya ya di antara hak saudaranya ketika mata fatbahu apabila dia meninggal maka ikuti ya penyelenggaraannya mulai dari memandikan hingga menguburkan nah ya di samping itu juga dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar ya yang pertama ya sebagaimana disebutkan hadis bahwasanya ya <coughs> orang-orang mengikuti jenazah dari ya mulai menyolati hingga menguburkan dia akan mendapatkan dua kirot ya dan satu kirot sebesar ya paling kecil adalah sebesar gunung Uhud ya membabi takrib Ya juga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah mengatakan man ghassala musliman barang siapa yang memandikan seorang muslim ya seorang muslim yang dimandikan. Seorang kafir ya tidak wajib dimandikan. Ya bahkan tidak boleh dimandikan. Ya, dikuburkan langsung. Ya agar apa? Kaum muslimin tidak terganggu dengan bau ya bangkainya. Tidak terganggu dengan bau bangkai si kafir tadi. Baik. Man ghassala musliman, barang siapa yang memandikan seorang muslim. Fakatama, kemudian apa? Menutupi Artinya menutupi aib-aib yang dia lihat saat dia memandikan tersebut. Ya, ini juga diantara adab memandikan. Jangan menyebarkan aib ya, si mayit kepada orang lain. Ya, karena itu adalah amanah ya bagi orang yang memandikan untuk menjaga rahasia aib yang dia lihat dari si mayit. Ya. Jangan diceritakan. Misalnya mayitnya bau ya sudah berbau lah misalnya atau memiliki luka di sana sini dan memiliki aib di tubuhnya, jangan sampai diceritakan. Karena ini akan membatalkan apa? Fadilah yang akan seharusnya dia dapatkan. Nah, yaman rasulah musliman, barang siapa yang memandikan seorang muslim. Kemudian dia menutupi aibnya. Ini syarat karena didahului oleh man, barang siapa. Ini syarat. Ya. Artinya apa? Untuk mendapatkan al-masyrut, sesuatu yang dijanjikan harus memenuhi syarat ini. Pertama mandikannya, Kemudian apa? Menutupi aibnya, tidak diceritakan. Ya. Apa yang akan dia dapatkan? Ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Ya, arba'ina marrah. Allah akan mengampuni sebanyak 40 kali. Subhanallah. Ya. Ampunan kita sangat butuh terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tuzni ya, nuznit. Kita senantiasa berbuat dosa laila nahar, ya, siang dan malam Ya, kita senantiasa butuh terhadap ampunan Allah. Dengan kita memandikan jenazah tadi apa? Allah ampuni dosa kita sebanyak 40 kali. Ya, itu satu kali memandikan. Bagaimana nanti ketika ada jenazah lain kita mandikan lagi. Jenazah yang satu lagi kita mandikan. Ya, berapa ampunan yang kita akan raih kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar. Nah, hendaknya kita bersemangat di dalam mempelajarinya, ya. Minimal misalnya ya antum di masing-masing kampung antum ya sekalian ya ketika bisa dan dipercaya oleh masyarakat ya itu adalah suatu ya nikmat yang sangat besar ya setiap ada jenazah antum dipanggil memandikan mengurusi jenazahnya ya ini nikmat yang sangat besar di samping itu adalah ya, pintu untuk kita berdakwah kepada kaum muslimin juga kita mendapatkan fadilah yang sangat agung yang sangat besar dan kaum muslimin sangat butuh ya terhadap generasi-generasi ya terkhusus dalam pemandian jenazah. Jadi kita lihat di kampung-kampung yang memandikan kadang ya sudah usia lanjut. Yang mengurusi tentang jenazah adalah orang-orang yang sudah memang sudah juga saatnya. Takut kenapa? Takut kalau dia tidak memandikan nanti ya tidak diurusi jenazahnya. Ya, itu yang diharapkan. Nah, tapi ya seseorang hendaknya meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengharap pahala hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan diampuni apa? 40 kali. Qala wa man hafara lahu fa ajannahu. Kemudian barang siapa yang menggalikan ya lahatnya. Kemudian dia juga menutupi ya, menguruknya ya, mengembalikan tanahnya kembali. Apa yang akan Allah berikan? Ajru alaihi ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yaumil qiyamah. Allah akan memberikan ya, balasan ya seperti apa? tempat tinggal yang ditinggali oleh si mayit tadi sampai hari kiamat. Ya, ketika mayitnya adalah seorang muslim berhak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam kubur, ya, dia juga akan orang yang menggalikan tadi akan mendapatkan kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang digalikan kuburnya tadi. Nah, maka ini adalah amalan yang sangat agung, yang sangat mulia. Nah, Baik, hadis ini ya sahih. Diriwayatkan oleh Hakim Al-Baihaqi dan yang lainnya. Ya, dan di disahihkan oleh al Al-Albani rahimahullah. Nah, demikian juga ketika mengurusi ini semua, ya. Hendaknya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian yang keempat, al-wajibu fi adadi marratil ghusl. Berapa kali yang wajib memandikan jenazah? Ya. Berapa kali jenazah itu wajib untuk dimandikan? Qala al-Imam nawawi rahimahullah fi syarh Muslim berkata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, al-wajibu fil ghusli marratan wahidah ammatun lil badan wa zada ala dzalika yakunu mustahabban. Yang wajib hanya sekali. yakni apa? Meratakan air ya seluruh badan si mayit. Ya, seperti mandi jenazah. Yang wajib adalah meratakan air ya ke seluruh tubuh Nah, demikian juga memandikan apa? Jenazah. Yang wajib adalah sekali. Ya, dengan syarat apa? Airnya harus merata, terkena seluruh anggota badan mayit. Nah, adapun yang lebih dari itu, setelah satu kali ya melakukan kewajibannya, ingin dia ya lebih bersihkan, dia ulangi lagi mandinya, maka itu mustahab, ya. Rasulullah mengatakan, "Iksilnaha," ya, salatan atau khamsan atau sab'an ya, ketika putri beliau Zainab radhiyallahu taala anha meninggal ya beliau mengatakan kepada para sahabiat yang memandikan ya di antaranya Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan ya mandikan dia sebanyak tiga kali lima kali atau tujuh kali atau lebih dari itu apabila dibutuhkan apabila dibutuhkan nah jadi yang wajib sekali ya yang wajib sekali Adapun tata caranya, qala sifatu ghuslil mayyit. Ya. Bagaimana sifat memandikan mayit? Qala naqala Ibnu al-Munzir al-ijma' 'ala anna al-mayyit yughassal ka sifati ghuslil janabah. Imam Ibnu al-Munzir rahimahullah menukilkan ijma' kesepakatan bahwasanya tata cara memandikan mayit seperti tata cara mandi janabah. Mudah kan? Setiap kita ya mampu untuk mandi janabah. Demikian juga mandi memandikan mayit seperti mandi janabah. Ya, setiap kita ya mayoritas kita pernah mandi janabah. Ya. Dan cara memandikan mayit seperti mandi janabah. Ya, ini kholasohnya. Ringkasannya seperti itu. Ya, ringkasannya seperti itu. Adapun detailnya nanti akan kita sebutkan. Ya. Jadi sekali lagi, cara memandikan mayit seperti mandi janabah. Baik. Qala kaifiyatu ghuslil mayyiti wa bitafsil. Sekarang rinciannya, tata cara memandikan mayit. Ya, secara terperinci.